siapakah pembunuh Umar Ibn Al-Khattab? Abu ah, Lu'lu' Al-Majusi dia seorang budak yang oleh tuannya dijanjikan kalau berani bunuh Umar menikam akan dijadikan bayaran untuk dimerdekakan baginya maka dia lakukan apa yang dia lakukan dan kuburannya sampai sekarang dimuliakan sedemikian rupa dihiasi dan diberi eh, pernak-pernik di sana sini mewah oleh kaum Rafidhah Syiah di Iran diagungkan karena ini pembunuh Umar bin Khattab yang sangat mereka benci qatalahumullah anna yufakun